ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita meneruskan kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala dan kita masih di bab bagaimana ibadah Nabi SAW alaihi wasallam di malam hari. Dan kita sampai di hadis nomor 277 halaman 425. Hadis nomor 277 halaman 425. Qala Imam Tirmizi haddatsana Mahmud bin Ghailan Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Qala beliau berkata haddatsana Sulaiman bin Harbin menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala beliau berkata haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami Syu'bah anil A'mash dari Al-A'mash Eh, nama asli beliau Sulaiman bin Mahron dari An Abi Wa'il dari Abu Wa'il. Abu Wa'il kunyah nama asli beliau Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. An Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in ila lahu wa ma hamamta bihi qala hamamtu an aq'uda wa ada an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Shallaitu lailatan." Saya pernah salat su pada suatu malam ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di sini. Falam yazal qa'iman maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdiri. Maksudnya adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut sangat lama. Berdirinya cukup lama. Sampai-sampai hatta sampai-sampai hamamtu bi amri su'in. Saya menginginkan suatu perbuatan yang tidak baik. Kata Abdullah bin Mas'ud. Qila lahu, maka ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bihi?" Apa yang kamu inginkan? Kata yang bertanya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hamamtu an aq'uda wa ada an Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya ingin duduk karena lamanya Nabi berdiri dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat sendirian. Saya ingin duduk dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat sendirian. Kemudian hadis yang selanjutnya juga semakna dengan hadis ini yaitu kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi, beliau berkata menceritakan kepada kami Jarir dari A'mash eh, dengan hadis yang semisalnya. Hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana berdirinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salat malam dengan waktu yang cukup lama. Ya, sampai-sampai eh, Abdullah bin Mas'ud ya ingin duduk kemudian meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat salat sendirian. Kemudian hadis ini juga semakna dengan hadis-hadis sebelumnya baik dari sahabat Zaid bin Khalid, Aisyah dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhum yang menyebutkan bagaimana panjangnya lamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri ketika salat malam. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya ketika di malam hari berdiri dengan membaca surah Al-Baqarah, dengan membaca surah Ali Imran dan seterusnya, surah-surah yang yang panjang. Hadis ini menunjukkan bahwa kata Syekh Abdul Razzaq, mukhalafatul imam tu'addu minal umuri sayyi'ah. Bahwa menyelisihi imam itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Menyelisihi imam termasuk perbuatan yang tidak baik. Kemudian walihada oleh karena inilah sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan hamam tu bi amrisuin. Saya ingin mengerjakan perbuatan yang tidak baik, yaitu menyelisihi imam. Si imam berdiri kemudian beliau du, duduk. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang ingin ulun jelaskan berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini kan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, maka Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim memberikan penjelasan tentang beberapa faidah yang kita bisa petik dari hadis ini. Kata Al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Fihi annahu yambaghil adab ma'al a'immah wal kibar." Hadis ini menunjukkan sepantasnya seseorang beradab, memiliki adab terhadap para imam dan para tokoh. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak duduk meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau beradab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menjadi imam beliau dalam dalam salat. Kemudian Imam Nawawi meneruskan, "Wa alla yukhalafu bi fi'lin wala qawlin ma lam yakun haraman." Dan bahwa mereka para imam dan para tokoh ya tidaklah diselisihi dengan perbuatan dan dengan ucapan selama perbuatan mereka bukanlah perbuatan yang haram. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang imam tidaklah menyelisihi ya ketika di dalam solatnya. Kenapa? Karena beliau solatnya solat sun sunnah bukan solat wah wajib. Kalau solat wajib maka tidak boleh kita sholatnya berdirinya terlalu lah lama. Dan kewajiban seorang imam juga adalah ketika dia sholat berjamaah untuk memperhatikan kondisi dari para jamaah, jamaah atau makmum. Ada yang sudah tua, ada yang memiliki uzur dan seterusnya. Kalau terlalu lama maka bisa menimbulkan fit, fitnah atau e, apa namanya e, kegaduhan ya. Sebagaimana yang telah terjadi kepada sahabat Muadz bin Jabal. Beliau berdirinya cukup lama menjadi imam sehingga ada yang mufarokah. Ada yang sholatnya keluar dari berjamaah. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan orang tersebut adalah orang munah, munafik. Padahal kan boleh memiliki uzur, memiliki sesuatu hajat sehingga sahabat yang dituduh sebagai orang munafik ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Muaz dengan mengatakan afattanun anta ya Muaz. Apakah kamu ingin memberikan fitnah atau kegaduhan wahai Muaz bin bin Jabal? Jadi salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ini Abdullah bin Mas'ud itu salat sun sunnah. Maka salat sunnah terlebih di malam hari itu disunnahkan dengan memanjangkan bacaan ketika ber, berdiri. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdirinya lama-lama. Membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi meneruskan, "Wattafaqal ulama ala annahu idza syaqqa 'alal muqtadi fi fariidatin aw nafilatin al-qiyamu wa 'ajaza anhu jazalahul qu'ud." Kata Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dan para ulama sepakat bahwasanya jika makmum sulit atau mendapatkan kesulitan <clears throat> ketika dia sholat fardu atau sholat sunnah, maka boleh untuknya du, duduk. Maka boleh untuknya du, duduk. Misalnya sholat berjamaah, kemudian ketika makmum mendapatkan kesulitan. Ya. Ketika sidin misalnya sholat berjamaah dan sidin garing, pas berdiri menggatar batis. Ketika menggatar batis, maka susah untuk khusyuk, maka beliau boleh sholatnya sambil du duduk. Ini termasuk uzur ya. Tetapi di sini eh, Abdullah bin Mas'ud, padahal kan beliau sebenarnya boleh duduk untuk meneruskan sholatnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak lakukan kenapa? adab dari jawabannya karena beliau beradab kepada siapa? Kepada imamnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau boleh sholatnya sambil du duduk. Apalagi sholatnya adalah sholat sun sunnah, boleh. Walaupun kita mampu untuk berdiri, maka sholat sunnah boleh ketika dia berdi ketika dia apa duduk maka boleh uh, ketika dia sholat sunnah maka boleh sholatnya sambil du duduk. Kemudian kata Imam Nawawi meneruskan wa ma lam yakut Ibnu Mas'ud taadub litta'addub ma'an Nabi sallallahu dan Abdullah bin Mas'ud tidaklah duduk karena beliau beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berdiri maka juga beliau ikut ber berdiri. Padahal boleh beliau salatnya duduk kemudian meneruskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang sangat menjunjung tinggi nilai adab terlebih beliau bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ini begitulah ya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka contoh misalnya ketika mereka bersama Nabi lagi mendengarkan hadis lagi mendengarkan ilmu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka mereka mematung tidak banyak gerak seakan-akan di kepala mereka ada bu, burung. Saking mereka berdiamnya ketika berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bentuk bentuk adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan ini juga yang dilakukan oleh sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud ketika beliau sholat berjamaah dan ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya berdirinya cukuplah lama. Beliau tidak ingin menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal boleh beliau ketika itu karena sudah kecapean duduk kemudian meneruskan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena beliau menjunjung tinggi nilai adab, maka beliau mengurungkan untuk duduk ataupun meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat sendirian. Kemudian Al Imam An Nawawi juga meneruskan wafihi jawazul iktidah fi ghairil maktubah. Jadi cukup banyak faidah yang kita bisa ambil. Tadi yang pertama adalah sepantasnya bagi seseorang itu memiliki adab terhadap para imam dan juga para toh, para tokoh. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat bahwasanya jika seorang makmum mendapatkan kesulitan ketika dia salat fardukah atau salat sunnahkah kesulitan dalam berdiri, maka dia boleh untuk du duduk. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud Sekalipun ketika itu boleh untuk beliau duduk, tetapi Abdullah bin Mas'ud tetap berdiri karena menjunjung tinggi nilai adab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah bolehnya bermakmum kepada seseorang yang bukan salat wa wajib. Nah, di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud menjadi makmum bagi Nabi yang Nabi salatnya salat sun sunnah maka hukumnya boleh tapi dalam catatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, boleh seseorang itu menjadi makmum untuk seseorang yang sholat sunnah selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya sesekali saja, ahyanan sesekali saja, tidak dirutinkan, maka hukumnya bahwa boleh tidak dirutinkan maka hukumnya boleh. Kemudian kata Imam Nawawi juga menyebutkan wafih istehbabu babu tatwili salatil laili. Faidah yang berikutnya adalah hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya melamakan solat di malam hari. Dianjurkan disunahkan ya seseorang untuk solat di malam hari dengan melamakan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dua, nomor 279. Qala al-Imam Tirmizi, Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansori. Beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an, Ma'an bin Isa. Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Malik. Malik di sini adalah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. An Abin Nador dari Abun Nador. Abun Nador bukan nama asli, ini adalah kunyah beliau. Nama asli beliau adalah Abun Nador Salim bin Abi Umayyah Al-Qurashi. Abun Nador siapa Abu Akilah? Salim bin Abi Umayyah Al-Qurashi. Salim bin Abi Umayyah Al-Qurashi. An Abi Salamah dari anaknya Abdurrahman bin Auf Abu Salamah. Jadi Abu Salamah adalah siapa? Anaknya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Salamah itu adalah kunyah sekaligus nama asli beliau. Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan nama asli beliau adalah Abdullah. Wallahu a'lam. Dari Abu Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. Aisyah menceritakan bagaimana uh, suatu keadaan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari. Kata Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk dalam keadaan du, duduk. Lalu beliau membaca membaca ketika beliau duduk membaca ayat wahwa afwan Kana soli jalisan fayaqra'u wa jalis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk lalu beliau membaca ayat membaca surah sambil du sambil duduk. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka salat sunnahnya dengan du duduk dan membaca ayat pun juga sambil du sambil duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara'a wa Lalu apabila tersisa dari bacaan beliau yang beliau membacanya ketika itu sambil duduk sekedar 30 atau 40 ayat maka Rasul berdiri lalu membacanya sambil berdiri. Jadi salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari pernah beliau membukanya dengan sambil duduk. Kemudian beliau membaca ayat. Ketika yang beliau baca ayatnya panjang, tersisa 30 atau 40 ayat maka Rasul berdiri. Kemudian meneruskan bacaannya sambil berdiri. Maksudnya apa? Setengah-setengah maksudnya. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah maka diawali dengan duduk. Kemudian ketika bacaan beliau menyisakan 40 atau 30 ayat maka Rasul berdiri. Kemudian meneruskan sampai ruku, sampai su, sujud. Rakat berikutnya pun juga seperti seperti itu. Kita baca lagi. Summa raka'a wa sajada. Kemudian beliau ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujudnya juga sambil berdiri, bukan duduk. Kan, kan tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya memulai dengan duduk. Kemudian tatkala beliau membaca surah, membaca ayat, kemudian panjang, Kemudian jika tersisa 40 sampai 30 ayat, maka Rasul berdiri. Kemudian beliau melanjutkan bacaan yang 30 atau 40 ayat tah, tadi. Setelah selesai kemudian beliau ru, ruku. Nah, rukunya sambil duduk sambil berdiri, sambil berdiri. Kemudian sujud, kemudian kata Aisyah, "Tsumma sana'a fi saniati tsaniyati Kemudian Rasulullah melakukan dirakat yang kedua seperti tah, tadi. Nah, berarti ketika dari sujud yang kedua ke rakaat yang kedua, maka dengan duh duduk. Kemudian jika tersisa ayat yang beliau baca 30 atau 40 ayat, maka beliau ber, berdiri lagi. Kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian sah, salam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh ketika seseorang salat sunnah, dia memulainya dengan duduk. Kemudian baru berdiri. Kemudian di rakaat yang kedua ingin mengulang maka juga boleh. Rakaat kedua dengan duduk, kemudian nanti berdirilah lagi. Jadi di dalam sholatnya dia duduk dan juga ber, berdiri, maka hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena ini sholat sun sunnah. Kalau sholat wajib hukumnya adalah rukun, maka tidak boleh seseorang di dalam sholat wajibnya dia sholat sambil du, duduk kalau mampu. Tetapi kalau seandainya sholat sunnah maka boleh sekalipun dia mampu untuk du duduk. Baik sholat sunnahnya dari awal sampai akhir dia duduk atau setengah-setengah. Duduk kemudian berdiri, duduk lagi kemudian ber berdiri, maka hukumnya boh boleh. Ya kadang kan kita jujur Abu Akilalah, kadang kita sembahyang sunat ini ada waktu-waktunya yang mana kita terasa berat, terasa koler bahasa banjarnya maka pian bisa siasati agar jangan meninggalkan sholat sunnah dengan sembahyangnya du, duduk. Itu mudah untuk kita. Walaupun Nabi nanti mengatakan di hadis yang berikutnya, sholat orang yang duduk itu setengah pahalanya dari orang yang berdiri. Walaupun demikian, ketika masa-masanya sulit sekali, agar jangan sampai meninggalkan sholat sunnah, maka sholat sunnahlah seperti yang dilakukan oleh Nabi misalnya. Pian duduk dulu baru berdiri. Nanti rakaat yang berikutnya duduk lagi kemudian ber berdiri. Yang penting sholat sunnahnya jangan sampai ke ketinggalan. Tapi kita tidak juga kepang membiasakan seperti ini. Nanti duduk terus ya. Walaupun tidak mengapa. Walaupun tidak mah, mengapa. Tetapi kita berusaha untuk sholat dengan sesempurna mungkin. Nah kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan fihi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa jalisun lita'abin au maradin au kibrin au nahwi Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salatnya sambil duduk. Kenapa? Ditaabin karena capek. Au maradin atau karena sakit. Au kibrin atau karena usia beliau yang sudah menua di usia senja. Maka beliau memulai dengan duduk. Au yang au nahwi atau yang semisalnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sambil duduk seperti bacaan beliau ketika beliau membaca sambil ber, berdiri sampai jika tersisa dari rakaat tersebut sekedar 30 atau 40 ayat maka Rasul berdiri lalu menyempurnakan bacaan beli beliau kemudian ruku dan sujud ini boleh ya jadi kalau kita salat sunnah maka boleh pian memulai dengan duduk kemudian baru ber, berdiri. Atau pian boleh juga seandainya memulainya dengan berdiri. Di rakaat pertama misalnya pian berdiri, kemudian di rakaat kedua memulai dengan duduk maka juga boh, boleh. Nah, kemudian hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi di kitab Jami' Tirmizi, Imam Malik dan juga Imam Imam Ahmad. Nah, di sini ada lagi faidah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan fihi isyaratun ila anna alladhi kana yaqra'uhu qabla an yakuma akthar li'anna al-baqiyah tutlaq fil ghalib 'ala al-aqal. Jadi kata beliau, hadis ini mengisyaratkan bahwa bacaan yang Rasul baca sebelum beliau berdiri berarti ketika duduk itu porsinya, bacaannya lebih banyak dibandingkan ketika beliau ber, berdiri. Bisa dipahami? Beliau mengatakan ini adalah isyarat bahwasanya yang Rasul baca ketika duduk sebelum berdiri itu bacaannya lebih banyak. Nah, bacaannya jumlahnya lebih banyak. Karena kebiasaannya sisa itu di sisa itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sedikit. Kan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dengan duduk, kemudian ketika tersisa 30 atau 40 ayat maka beliau ber, berdiri. Itu menunjukkan bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sambil duduk itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ber, berdiri. Karena Aisyah mengatakan ketika menyisakan, nah sesuatu yang sisa itu biasanya lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa ketika beliau duduk, bacaannya lebih panjang dibandingkan dengan ber, berdiri. Ya sama kayak kita misalnya, kita makan nasi goreng, lalu biasanya memberikan ke anak. Memberikan ke anak apakah lebih banyak dari kita atau lebih sedikit? Maka jawabannya lebih se sedikit. Misalnya ada nasi goreng sepiring, kita menyisakan seperempatnya, itu sisa. Ya. Biasanya sisa lebih sedikit daripada se sebelumnya ketika dia dia utuh. Nah kemudian Hadis ini juga ada faedah yang lain bahwasanya ini disebutkan uh, di kitab Syarah Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Bajuri. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan sahnya seseorang yang sholat sunat sambil berdiri. Afwan. Hadis ini menunjukkan sahnya seseorang yang mampu berdiri lalu dia sholatnya sambil du duduk. Jadi sah sah ya ketika dia salat sunnah yang mana asalnya dia mampu untuk berdiri tapi dia lakukan dalam keadaan duduk. Nah, kemudian di antara kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya salat sunnah beliau yang beliau lakukan sambil duduk itu sama seperti beliau ketika ber, berdiri. Kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salatul rojul qa'idan ala nisfis sholah Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya salatnya seseorang sambil duduk ketika salat sunnah itu pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Ini tidak berlaku kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau salatnya sambil duduk itu sama ketika beliau ber, berdiri. Tidak dipotong menjadi setengah berbeda dengan ki kita. Ketika salat sunnah dan kita mampu untuk berdiri tapi kita duduk maka pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Kemudian catatan lagi. Bagaimana ketika ada orang yang salat, entah salat wajib atau salat sunnah tapi dia sakit sehingga mengharuskan dia salatnya sambil du duduk. Nah, apakah dia mendapatkan pahala salatnya setengah karena dia salatnya sambil du duduk? Tapi dia lakukan, dia duduk karena dia sah, sakit. Maka jawabannya tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna. Karena dia melakukan demikian karena faktor sah, sakit. Kalau tidak sakit maka dia salatnya ber, berdiri. Maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 280. Jadi yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah boleh kalau seseorang salat sunnah maka dengan du, duduk sekalipun dia mampu untuk berdiri. Kemudian boleh dicampur. Dia memulai dengan duduk dulu baru berdiri atau berdiri dulu kemudian du, duduk. Tetapi pahalanya tidak sesempurna full ketika dia salatnya sambil ber, berdiri. Kenapa demikian? Karena salat sunnah dengan duduk padahal dia mampu itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan full dia berdiri semuanya. Itu lebih lebih sulit, lebih capek. Ketika mengerjakan sebuah ibadah dan perjuangannya lebih berat, maka pahalanya lebih bah, lebih banyak. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 280. Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani Ahmad bin Mani. Beliau berkata menceritakan kepada kami Husaim bukan Hashim tetapi Husaim bin Bashir. Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadza. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Khalid Al-Hadza, nama ulama ya, Khalid. Al-Hadza artinya apa Al-Hadza? Tukang sepatu. Tukang sepatu itu, jadi beliau diberi gelar tukang sepatu. Tukang sepatu itu maknanya dua. Bisa yang membuat sepatu atau yang menjual sepatu. Contoh ulun mulai sepatu dari awal, maka ulun disebut hadza. Atau ulun kada membuat, tapi ulun yang menjualkan ampun orang, maka ulun disebut juga hadza, tukang sepa, sepatu. Disebutkan di Syair Alamin Nubala, kenapa beliau dijuluki dengan Al-Hadza, tukang sepatu, bukan karena beliau pedagang sepatu, bukan karena beliau membuat sepa, sepatu. Tapi beliau kadang-kadang duduk bersama tukang sepatu di pasar sehingga dicap apa diberi gelar dengan hadza, tukang sepa, sepatu. Eh, karena beliau duduk ya. Kadang-kadang enggak enggak senantiasa, enggak terus-menerus ketika ke pasar, maka beliau duduk dengan para tukang sepatu sehingga diberi gelar apa? Al-Hadza, julukan Al-Hadza tukang sepatu. Padahal beliau bukan profesinya bukan tukang sepatu ya. <laughs> Karena suka karena duduk-duduk saja dengan uh, orang yang berjual sepatu di pasar maka diberi julukan dengan Al-Hadza. Dari Abdullah bin Syaqiq, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi banyak ya Eh, petunjuk-petunjuk Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah Nabi di dalam rumah itu dari mana? Dari Aisyah. Karena beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melihat perbuatan Nabi di dalam ruh, rumah, masalah rumah tangga, masalah haid, masalah perempuan dan macam-macam itu banyak hadisnya berputar dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abdullah bin Syakik, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sun sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa kebiasaan para salafus saleh senantiasa mencari tahu bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak tahu. Kan salat sunnah di malam hari Rasul kerjakan di mana? Di dalam rumah, otomatis mereka tidak tahu. Makanya mereka langsung bertanya kepada siapa? istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka mengetahui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat Nabi di malam hari yang Rasul lakukan di dalam ruh, rumah. Fakolat ketika ditanya maka Aisyah menjawab karena yusolli lailan tawilan qaiman wa tawilan qaidan faida qara'a wahwa huwa qaimun wasajada wa sajada qaimun Wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu malam cukup lama tawilan dengan cukup lama dengan cukup panjang qaiman sambil ber, berdiri. Maksudnya apa? Pada suatu malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri dengan cukup lama. Kemudian walailam tawilan qaidan dan di malam yang lain Rasul juga berdiri dengan waktu yang cukuplah lama. Maka apabila beliau membaca sambil berdiri, maka beliau ruku dan sujud sambil berdiri. Maksudnya apa? Beliau ketika memulainya dengan berdiri, maka dari awal sampai akhir beliau ber berdiri. Kemudian di malam yang lain dan jika beliau membaca sambil duduk, maka beliau ruku dan sujud sambil du duduk. Jadi ketika beliau memulainya dengan duduk, maka dari awal sampai akhir beliau lakukan sambil du duduk. Nah hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yaitu Nabi hadis sebelumnya ketika Nabi memulai dengan duduk, kemudian menyisakan 40 atau 30 ayat maka beliau ber, berdiri. Hadis ini kalau beliau hadis yang selanjutnya ini Ketika beliau memulainya dengan berdiri, maka full berdiri dari awal sampai ah, akhir. Pada pada malam yang lain, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam memulainya dengan duduk, maka beliau duduk full dari awal sampai ah, akhir. Tidak menunjukkan setengah berdiri, setengah du, duduk. Tetapi seakan-akan kan hadis ini apa? bertentangan dengan hadis sebelumnya. Tetapi kita katakan maka bisa digabungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang ini yang baru kita baca tadi itu ketika beliau dalam kondisi yang pertama. Jadi ketika beliau berdiri dari awal sampai akhir itu ketika beliau masih segar, masih tidak masih uh, tidak sakit-sakitan, tidak capek, masih kuat, maka Rasul dari awal sampai akhir ber, berdiri. Adapun keadaan yang kedua, ketika beliau duduk dari awal sampai akhir atau mencampur duduk dulu kemudian berdiri itu ketika beliau sudah memasuki usia sen, senja atau sering sakit-sakitan atau ketika beliau sakit maka beliau salatnya sambil duduk entah full dari awal sampai akhir atau duduk dulu kemudian ber, berdiri maka tidak ada yang e, bertentangan. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan lagi e, tentang status seseorang yang salat sunnahnya sambil duduk padahal dia mampu untuk ber berdiri. Syekh menyebutkan wasalatul rajul al-qa'idi wasalatul rajulil qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im lakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustathnan min dzalik. Salatnya seseorang sambil duduk itu pahalanya setengah dari orang yang salatnya sambil berdiri. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikecualikan dari hal tersebut. Ini tidak berlaku bagi nah, Nabi. Mau beliau sholatnya dudukkah, berdirikah? Ketika beliau sholatnya sambil duduk, itu tidaklah setengah dari ketika beliau ber, berdiri. Tetap beliau mendapatkan pahala yang sempurna. Kata Syekh menyebutkan, Fainna sholatahu qa'idan la kusu ajruha an salatihi qa'iman. Maka sesungguhnya salat Nabi sambil duduk itu tidak mengurangi pahalanya ketika beliau sholat sambil ber, berdiri. Tapi ingat ini adalah kekhususan yang cuma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara di antara ulama ada yang menyebutkan alasannya. Kenapa sholat Nabi berduduk itu sama ketika beliau berdiri tidak dikurangi pahala sedikitpun. Ada yang mengatakan li'annahu ma'munul kasal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari sifat mah malas. Rasul duduk bukan berarti mah malas. Ah, beda dengan kita. <laughs> Ada kemungkinan malas maka setengah dari ber, berdiri. Fala yang kusu ajuruh maka tidak berkuranglah pahala beli beliau. Berbeda dengan orang yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia sholat sambil duduk maka dia mendapatkan setengah dari yang berdiri dikarenakan itu mazinnatul kasal anggapan atau anggapan atau sangkaan dia melakukan demikian karena faktor ma, faktor malas atau kalir saja. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Abdullah bin Amr bin As berkata, "Hudditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatur rajul qa'idan nisfus salati." Kata Abdullah bin Amr bin As taala anhuma, tu saya diberikan hadis atau saya diriwayatkan hadis." Nah, di sini Abdullah bin Amr bin As tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis kepada beliau. Nah, pertanyaannya apakah hadis tersebut bermasalah? Karena tidak disebutkan majhul, tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis kepada Abdullah bin Amr bin As apakah hadisnya bermasalah? Maka jawabannya tidak bermasalah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis kepada beliau adalah sah sahabat. Kemajhulan sahabat, ketidaktahuan sahabat itu tidak mengapa karena sahabat semuanya ah, adil. Ya, maka tidak tidak mengapa. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan. Tetapi hadis beliau sangat banyak Nah, di antara hadis beliau yang banyak tersebut, ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan, yang mana beliau ketika itu belum masuk Islam. Nah, berarti kan beliau mengambil dari sahabat yang lain. Tetapi kita katakan ketika kemajhulan atau ketidaktahuan sahabat siapa yang meriwayatkan itu tidak tidak mengapa karena semua sahabat adalah adil. Selamat dari kefasikan dan seterusnya, maka tidak tidak mengapa. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, saya diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rojul qa'idan nisfus shalah." Salatnya seseorang yang duduk maka mendapatkan setengah dari salat yang sambil berdiri. Tapi ingat ini salat sun sunnah. Kala maka Abdullah bin Amr bin As berkata, fa'ataituhu fawajadtuhu yusolli jalisan. Lalu ketika Abdullah bin Amr mendengar hadis bahwasanya salat seseorang yang duduk itu setengah dari salat yang berdiri. Lalu saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu saya menemukan beliau salat sambil du duduk. Nah, berarti kan ini setengah ini. <laughs> Kata eh, mungkin apa eh, beliau eh, menyangka seperti itu. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, "Fawada'tu yadi ala ra'sihi." Lalu saya meletakkan tanganku di atas kepalanya. Kepala siapa? Kepala Nabi. Nanti ulun jelaskan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, Wadok yadi ala roksi. Saya meletakkan tanganku di atas kepalaku. Riwayat Imam Muslim, saya meletakkan tanganku di atas kepalanya. Kepala siapa? Kepala Nabi. Apakah itu tidak beradab? <laughs> Misalnya contoh ada seorang yang kita tokohkan, yang kita kita antak tangan kita di atas kepala Sidin. Kira-kira sidin sarik ada. <laughs> Tapi kita baca penjelasan ulama tentang ini. Disebutkan eh, di Aunul Ma'bud, Aunul Ma'bud, Aunul Ma'bud ya. Sebuah kitab itu syarah dari Sunan Abi Dawud. Beliau penulis yaitu Aldim Abadi mengutip perkataan Imam Ali Al-Qari. Beliau mengatakan Ali Al Ali al mengatakan kenapa Abdullah bin Amr bin As meletakkan tangannya di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Al-Qari mengatakan liya, liya tawajjaha ilaihi agar Amr bin As langsung berhadapan kepada Nabi. Kemudian diteruskan beliau meneruskan wa ka'annahu kana hunaka mani'un min an yahdura bainahu baina yadayhi. Sepertinya di situ atau di sana ketika kejadian tadi ada penghalang, ada pembatas yang penghalang tadi membatasi antara keberadaan Amr bin As di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau meletakkan tangannya di atas kepala Nabi agar beliau apa? berhadapan langsung kepada Nabi. Kemudian beliau mengatakan meneruskan wa mithlu hadza la yusamma khilaful adab. Dan seperti ini tidaklah menyelisih ah, adab. Karena tujuannya apa? Agar bisa berhadapan langsung kepada orang yang diobrol kepada orang yang menjadi lawan bicaranya. Nah, di sini menunjukkan kata Ali Al-Qari menunjukkan bahwasanya ini bukanlah menyelisih ah, adab inda taifatil Arab menurut sebagian atau sekelompok orang-orang ah, Arab. Jadi ketika itu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu meletakkan tangannya di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau langsung berhadapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya ketika itu ada penghalang yang mana menghalangi beliau dengan Nabi, maka agar langsung berhadapan dengan Nabi beliau meletakkan tangannya di atas kepala Nabi. Dan ini bukanlah khilaful adab menyelisih ah, adab menurut sekelompok atau sebagian orang-orang ah, Arab, tidak semuanya juga ya. Wallahu a'lam. Faqala, tapi yang jelas Abdullah bin Amr bin As meletakkan tangannya di atas kepala Nabi bukan dalam rangka menghinakan wal iyadzubillah, tentu bukan, tetapi tadi dalam rangka apa? Agar beliau langsung berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abdullah bin Amr, maka Rasul mengatakan, ya, maka kan kata Abdullah bin Amr bin As, saya meletakkan tanganku di atas kepala Rasul. Faqala maka beliau Rasulullah berkata, "Malaka ya Abdullah ibn Amrin." Kenapa? Ada apa denganmu? Kenapa denganmu wahai Abdullah bin Amr? tu, maka saya menjawab, tu ya Rasulullah." Saya diriwayatkan sebuah hadis wahai Rasulullah bahwasanya engkau mengatakan salatul rajul qa'idan ala nisfi shalah. Salatnya seseorang yang duduk itu setengah dari salatnya yang berdiri. Wa anta tusalli qa'idan, sedangkan engkau salatnya sambil du, duduk. Sedangkan engkau mengatakan salatnya seseorang duduk itu setengah pahala salatnya orang berdiri. Maka Rasul menjawab ajal, benar. Bahwa orang yang duduk setengah dari orang yang berdiri itu memang benar. Walakinni lastu ahadin minkum. Tetapi aku tidaklah sama dengan salah satu kali, kali aku berbeda dengan kalian. Itu menunjukkan apa? Tidaklah Nabi mendapatkan setengah paha, pahala sekalipun beliau sholatnya sambil duduk. Maka kita katakan ini adalah termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa sudah nih? Masih ada banyak hadisnya. Satu. Kita sambungin di pertemuan berikutnya. Ulun tuh hendak menghabiskan hadis semua tentang bab eh, yang mulai ini tetapi ternyata subhanallah cukup panjang ya. Ada beberapa hadis. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Hadis-hadis berikutnya ini tentang uh, salat sunnah rawatib ya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 ya. Maka kita akan insyaallah uh, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. Yang inti dari kandungan hadis-hadis yang kita baca ini adalah agar senantiasa kita menjaga salat sun sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah saw. sudah mencontohkan bagaimana beliau melakukan salat salat sunnah dengan uh, waktu yang lama, berdiri lama, kalau kecapean maka beliau duduk kemudian berdiri. Intinya adalah agar kita bisa menjaga salat salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.